بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد Kita lanjutkan pembacaan kitab Bayan Syekh Al-Alamah Rabi' bin Hadi Al-Markhali Hafizahullah kita bantahan terhadap Ibrahim Ar-Ruhaili. Kita sampai pada keterangan tentang pembelaan Al-Qasimi terhadap Jam Ibn Safwan terhadap Khawarij yakni dukungan terhadap mazhab Khawarij mazhab teroris Naam kemudian kata Syekh Rabi' hafizahullah وانظر إلى mughalatatihi asy-syani'ati perhatikan mughalatah pengelabuan yang dilakukan oleh Al-Qasimi yang syani'ah ini fadhi'ah qabihah yang keji yang jelek haitsu yaqul ketika dia mengatakan walaisal qasdu at-tahazzuba li jahm. Bukan maksud ya, bukan maksud saya untuk bergabung dengan golongannya Jahm dengan hizibnya Jahm wa madhabih untuk membela madhabnya jaham. Wa aroihi dan pendapat-pendapatnya. Kalla tidak sama sekali. Bukan itu maksud saya. Fa'ana ab'adun nasi. Maka sesungguhnya aku adalah orang yang paling jauh dari anit tahazzubi wa ta'assubi wa taklid dari yang namanya berpartai bergabung dengan partai golongan tertentu fanatik ya dan taklid membebek ya tanpa dasar ilmu nah Nah kata Syekh Rabi hafizahullah wanzur ilaih perhatikan dia lihat padanya amati kaifa yad'i bagaimana dia mengklaim anna amalahu hadha bahwa amal amal dia ini minal insaf tergolong insaf tergolong adil alaysa kok qanan fi a'immatil islam bukankah ini merupakan celaan dari dia terhadap imam-imam Islam alladzina badda'u jahman yang imam-imam Islam telah mentabdir menghukumi Jahm ibnu Safwan sebagai mubtadi' yang sesat pengekor hawa nafsu wa kaffaruhu dan imam-imam Islam telah mengkafirkan menghukumi dia kafir dihukumi murtad wa farihu biqatlihi dan imam-imam Islam bergembira dengan terbunuhnya Jahm. Karena dia adalah mubtadi' dhal murtad kafir. Walam ya'udduhu amran sian dan imam-imam Islam tidak pernah menilai, tidak pernah menganggap pembunuhan terhadap Jahm sebagai ya siasat politik. Tidak ya wa huwa ya'uddu mawqifahum hadzal islami al-adil wa huwa ya'uddu mawqifahum hadza al-islami al-adila <clears throat> tahazzuban wa ta'assuban wa taklidan wa huwa yakni sementara Jamaluddin Al-Qasimi menganggap maukif sikap imam-imam Islam itu dalam menyikapi Jahm ibn Sofwan Al-Qasimi menganggap maukif sikap imam-imam Islam itu <clears throat> yang sikap mereka maukif imam-imam Islam itu adalah maukif islami al-adil itulah maukif Islam itulah maukif yang adil itu maukif yang benar Al-Qasimi memandangnya sebagai tahazzuban wa ta'assub taklidan memandangnya sebagai sikap tahazzub. Ya, <clears throat> membela golongan sebagai sikap fanatik, sebagai sikap taklid. Ini adalah celaan terhadap imam-imam Islam. Nah, yang imam-imam Islam mengatakan bahwa jam itu adalah mubtadi' dol Dia itu kafir, murtad. Ya, dan terbunuhnya dia Jam Ibn Sofwan yang menjadikan kaum muslimin tenang darinya. Nah, maka imam-imam Islam senang dengan terbunuhnya itu. Nah, karena itu hukuman yang pantas bagi dia. Bukan siasat politik. Nah, Al-Qasimi mengatakan mereka imam-imam Islam itu ya membela golongan mereka imam-imam Islam itu fanatik. Mereka imam-imam Islam itu taklid. Ya, jadi dia ingin membela Jaham dan mencelah imam-imam Islam. billahi minal hawa. Kita berlindung kepada Allah dari yang namanya hawa nafsu. Wal mughalatat dan dari pengelabuan-pengelabuan. Wa qalbil haqa'iqi dan dari memutar balik hakikat perkara bimadhi man yastahiqqu wal ihanah dengan menyanjung memuji orang yang berhaknya dicela dan dihinakan. Jami bin Safwan berhaknya, pantasnya dicela, dihinakan, ditahdir. Ya, sementara Al-Qasimi justru menyanjungnya, memujinya, mengangkat derajatnya sebagai seorang mujtahid. Nah, wadami man yastahiqqul madha wathana wathana wal wal ihtiram wat takdir dan mencela orang yang berhaknya dipuji, disanjung, ya, dihormati, dimuliakan dan diposisikan, dimuliakan, ya, pada kedudukan yang semestinya. Sedangkan nah e, yakni eh, Al-Qasimi melakukan ini. Nah. Ya, justru imam-imam Islam itu yang berhaknya dipuji, disanjung, dimuliakan, dihormati, ya. Justru Al-Qasimi mencela mereka, menuduh mereka, ya, membela golongan tertentu, menuduh mereka fanatik, menuduh mereka taklid. Kalau taklid berarti bukan muj, mujtahid. Nah, jahamnya dianggap mujtahid, imam-imam Islam dianggap muqallidun. Allahul musta'an. Ini yang ketiga kita selesai dari yang ketiga ini. Sekarang yang keempat. <clears throat> Nah, wa yaqul Qasimi berkata Al-Qasimi fi kitabih dalam kitabnya Mizanul Jarh wa Ta'dil. Safhah Al-Ashirah pada halaman ke-10. Idza alimta hadza jika kamu telah mengetahui hal ini. Kata Al-Qasimi, jika kamu telah mengetahui hal ini. Hal ini yang dimaksud apa? Ya. Lihat di hasyah di <clears throat> catatan kaki muraduhu yang dimaksud oleh Al-Qasimi Nah, bil mufassiqin a'immat as-sunnah. Nah. Yani uh, kata dia lihat di atas, "Idza alimta hadza famadza yuqalu fi haula'il mufassiqin?" Jika kamu telah tahu hal ini. Ya, hakikat masalah ini. Famadza yuqalu fi haula'il mufassiqin? Apa pantasnya kita katakan tentang mereka orang-orang yang sukanya menuduh orang fasik? Nah, hada. <clears throat> nah, jika kamu telah tahu ini, ya, maka apa yang pantas dikatakan tentang mereka orang-orang yang suka menuduh orang fasik? Muraduhu, lihat catatan kakinya, yang dia maksud bil mufassiqin, yang dia maksud orang-orang yang suka menuduh fasik, menghukumi fasik adalah a'immatus sunnah, imam-imam ahlus sunnah. Wa qasduhu dan tujuan dia nafyul fiski anil mubtadi'ah untuk menafikan kefasikan dari mubtadi'ah dari para mubtadi' minal jahmiyah ya dari <clears throat> golongan jahmiyah wal mu'tazilah golongan mu'tazilah wa ghairim dan yang lainnya nah ya jadi yang dia maksud dengan mereka yang suka menuduh orang fasik adalah imam-imam ahlus sunnah. Nah, nah ini celaan lagi kepada imam-imam ahlus sunnah. Ya. Karena dia tidak suka imam-imam ahlus sunnah itu menjarah, mentahdir ya, kaum mubtadi'ah dari kalangan Jahmiyah Mu'tazilah seperti Jahmiyah Safwan dan semisalnya. Nah, Nah, kata dia selanjutnya, ajahilul makna al-urfi lil fisq am tajahalu? Apakah mereka itu ya tukang tuduh orang fasik itu, maksudnya imam-imam ahli sunnah, apakah mereka itu bodoh, tidak tahu apa makna urfi untuk istilah fasik? Untuk istilah fasik ya ini istilah fasik itu, kefasikan itu yang menurut maknanya ya secara adat kebiasaan manusia itu apa? Apakah mereka bodoh tidak tahu itu? Am tajahlu atau mereka itu tahu tapi pura-pura bodoh? Nah, am ijtahadu fa'addahum ijtihaduhum am qalladu ataukah mereka itu ya telah berijtihad lantas ijtihad mereka, menyeret mereka, mencela dan menuduh orang fasik. ladu atau mereka itu telah melakukan taklid buta. La gharwa annahum jahilu wa qalladu. Kemudian dia sendiri menjawab. Ya. Dia sendiri menjawabnya dengan mengatakan la gharwa, tidak aneh, tidak mengherankan. Bahwa sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang tidak tahu apa makna kefasikan secara urf, secara adat manusia dan mereka itu telah melakukan taklid buta. Waya laytahum kalladu qalladu imaman matbu'an. Wahai sekiranya mereka itu, orang-orang itu ini masih eh, imam-imam ahli sunnah yang dituding ya. Sekiranya mereka itu taklid kepada seorang imam yang memang pantas diikuti dipanuti. Bal qalladu awakhir al <clears throat> al-muqallidah jamidah al mutasibah Nah, bal qalladu al jamidah al mutasibah Tetapi sayangnya mereka itu justru taklid buta kepada generasi terakhir, generasi belakangan kaum yang sukanya taklid ya dengan taklid yang kaku dengan landasan fanatik. Nah, walau nazaru fi tarajimir rijal, seandainya mereka melihat ya pada tarjamah tarjamah yakni biografi biografi tokoh-tokoh yang terkenal min mubadda'in dan mereka melakukan tadabbur, perenungan, merenungi dengan seksama sirah perjalanan hidup kebanyakan dari mereka itu yang telah dituduh mubtadi' yang mereka itu sebenarnya pahlawan-pahlawan kata dia mubtadi mubtadi itu dipuji sebagai pahlawan-pahlawan yang pemberani alimu, sungguh mereka itu akan tahu kata Al-Qasimi ya anna ramiyahum bil fisq bahwa tuduhan mereka kepada ya tokoh-tokoh yang pahlawan itu dengan kefasikan bahwa mereka adalah orang-orang fasik mubtadi sesat tuduhan-tuduhan mereka itu ya yakadu ayyah tazzalahul arsh hampir-hampir membuat arsh bergoncang bergetar Ya, ini itu ya ini tuduhan yang keji. Ya, menurut dia. Khudlaka. Terus dia memberi contoh. Khudlaka. Ambil buatmu. Masalan, satu contoh. Min syuyukhil mu'tazilah di antara syekh-syekh ya tokoh-tokoh <clears throat> guru-guru kaum Mu'tazilah. Amr ibnu Ubaid. Ah, Amr ibnu Ubaid ini adalah ya temannya Wasil ibnu Atha Nah, yang pertama kali mendatangkan bid'ah Mu'tazilah ya. <clears throat> Merakarsanya adalah Wasil Ibn Atta. Dia awalnya hadir di majelisnya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, Imam Tabi'in rahimahullah Al-Hasan Al-Basri. Ma'ruf masyhur. Kemudian ya, dia punya <clears throat> eh, naam eh, roi logika ya yang sesat kemudian dia tidak setuju dengan Al Hasan Al Basri naam dengan akidahnya Al Hasan Al Basri nah eh, kemudian dia pun meninggalkan majelisnya Al Hasan Al Basri ya i'tazala majelis Al Hasan Al Basri dia meninggalkan mengasingkan diri dari majelisnya Al Hasan Al Basri tidak menghadirinya sehingga kelompoknya dikenal sebagai kelompok Mu'tazilah, kelompok yang menjauhi dan mengasingkan diri dari majelis Al Hasan Al Basri. Ada juga versi lain dikenal sebagai Mu'tazilah dikarenakan i'tazalu akidat jamaatil muslimin, jamaat ahli sunnah jamaah. Dikarenakan mereka mengasingkan diri, menjauhkan diri ya dari akidahnya Ahlus Sunnah. Tokohnya siapa tadi yang pertama yaitu Wasil bin Atha. Nah, ya. Kemudian masuk bersama Wasil bin Atha ya pada akidah sesat itu tokoh lainnya yang disinggung di sini yang dicontohkan di sini yaitu Amr ibnu Ubaid. Amr ibnu Ubaid ya ikut bersama Wasil ibnu Atha. Nah, jadi ini termasuk dari syekhnya Mu'tazilah. Tokoh awal. Nah, nah ini yang dicontohkan oleh Qasimi sekarang. Wamdur fi tarjamatihi ila zuhdihi wa taqwahu. Lihat biografinya. Ya. Bagaimana zuhudnya dia terhadap dunia. Bagaimana takwanya dia. Nah, ya. Dalam siar A'lamin Nubala, Al-Imam Ad-Dhahabi ya, pada biografi dia mengatakan Az-Zahid Al-Abid. Ya, dia adalah orang yang zuhud terhadap dunia. Dan dia adalah ahli ibadah. Tapi tidak sampai di situ. Az-Zahabi melanjutkan Al-Qadari. Naam. Dan seterusnya. Ya, berpemahaman Qadariyah. Uh, <clears throat> dia adalah tokoh awal ya kaum Mu'tazilah. Nah, tetapi Al-Qasimi mughalid yang melakukan mughalafah, pengelabuan dalam mengutip, mengutil eh, apa? menukil, mengutip, dia cuma mengutip sepotong-sepotong. Nah, untuk menipu pembaca. Ini namanya mughalafah. Yang dikutip oleh dia bahwa dia zahid ya, taki, abid, dia orang yang zuhud terhadap dunia, dia, dia ahli ibadah, dia orang yang bertakwa itu tok. Nah, Qala Adz-Dzahabi fil Mizan. Nah, kemudian dia mengutip lagi potongan. Kata Adz-Dzahabi dalam kitab Al-Mizan. Wa qad kana Al-Mansur Al-Khalifatu al Abbasiy Al-Shahiru yakhda'u li zuhdi Amr wa ibadatihi biqaulin uh, ah, yaqulu syi'ran. Naam, yaqulu syi'ran. كلكم يطلب صيد غير عمر بن عبيد كلكم يطلب صيد غير عمر بن عبيد غير عمر غير عمر بن عبيد آه. كتا الذهب دم الميزان يا المنصور يعني الخليفة خليفة Al-Mansur, khalifah pada waktu itu dia khalifah Abbasi dari kalangan Abbasiyun. Nah. <clears throat> ya, Asy-Syahir yang masyhur terkenal. Ya, Khalifah Al-Mansur ini yakhda'u dia sangat menghormati dan memuliakan Amr bin Ubaid. Nah, dia tunduk padanya. Ya, Lizuhdi Amr bin Ubaid. Dikarenakan zuhudnya Amr bin Ubaid. Wa ibadati dikarenakan ibadahnya. Karena dia abid, ahli ibadah. Ahli zuhud. Sehingga Khalifat Al-Mansur menyukai dia, menghormati dia, memuliakan dia dan tunduk padanya. Nah, sampai Khalifat Al-Mansur mengucapkan bait syair mengatakan kullukum kalian semua yatlubu sayyid kalian dekat-dekat ke pemerintah itu nyari buruan. Nah, orang, -orang biasanya dekat-dekat ke pemerintah itu kan nyari jabatan, nyari harta kan begitu. Nah, Ghair Amr bin Ubaid. Selain Amr bin Ubaid. Amr bin Ubaid orangnya zuhud. Gak nyari-nyari yang kayak gitu. Nah, nah dipuji sedemikian rupa oleh Khalifat Al-Mansur. Nah. Tayyib. Wa yankulu madhan akhar dan Al-Qasimi menukil pujian lain dari Al-Mansur ya di Amr bin Ubaid kepada Amr bin Ubaid wa yutri hadzal madh dan dia mengangkat-angkat meninggikan pujian itu thumma yarmi ahlas sunnah kemudian dia menuduh menuding ahlus sunnah alladzina yantaqiduna Amr bin Ubaid yang mengkritisi Amr bin Ubaid wa amsalahu dan semisal dia min ahli dolal dari kalangan tokoh-tokoh sesat, pengekor hawa nafsu, yarmihim al-qasimi menuding ya ahlus sunnah itu bil asobiyah bahwa mereka itu fanatik ya wat tamadhub mereka itu bermadhab membela madhab wal jumud fil asobiyah mereka itu kaku di dalam melakukan fanatik nah dan fanatisme golongan mereka Nah ini. Ya, lagi-lagi nih tokoh berikutnya dibela setelah Jaham bin Sufwan siapa ini? Kalau Jaham ya bin Sufwan tokoh Jahmiyah, sekarang Amr bin Ubaid tokoh Mu' Mu'tazilah. Wandur kata Syekh Rabi. Lihat. Perhatikan. Wandur terjemah Amr bin Ubaid fil mizan lidh Lihat, perhatikan Eh, terjemahnya Amr bin Ubaid dalam kitab Al-Mizan Lidzahabi. dhahabi Ya. Latara sungguh kamu melihat mughalatata eh, al-Qasimi asy-syani'ata. Kamu akan melihat pengelabuan yang dilakukan oleh Al-Qasimi yang sangat keji. Fi hadhil hawalah pada <clears throat> hawal yang dilakukannya ketika dia me mengalihkan. Nah, ya. Haitu ikhtatafa madhal mansur li Amr bin Ubaid tatkala dia mengambil ya potongan pujiannya Al-Mansur li Amr bin Ubaid. Itu yang disambar oleh dia. Ya, dan itu yang ditampilkan wa asdala as-sitara 'ala tu'unil qatilati fih min a'immatil Islam dan dia menurunkan tabir untuk menutupi yakni dengan cara tidak menukil celaan-celaan tikaman-tikaman yang mematikan Amr bin Ubaid min a'immatil Islam dari imam-imam Islam. Alladzina naqal anhum adz yang al-Imam adz dalam kitabnya telah menukil dari mereka dalam menukil dari mereka. Anna Amr bin Ubaid yakdzibu fil hadis wahman la ta'ammudan. Bahwasanya Amr bin Ubaid kata Al-Qasimi ya, mencoba me, menutup tabir, mengelabui dia mengatakan bahwa Amr bin Ubaid yakdzibu fil hadis wahman la ta'ammudan. Dia melakukan kedustaan pada periwayatan hadis itu karena keliru keliru periwayatan, bukan sengaja mau mendustakan, bukan. Ya, dia salah ingat. Nah, dia mencoba membela dengan cara itu. Nah, wa kana yakribu 'alal Hasan dan adalah Amr bin Ubaid ya, telah e, melakukan kedustaan terhadap Al Hasan Al Basri. Tayyib, sebelum kita lanjut. Nah, sebelum kita lanjut terkait dengan pujian Al-Khalifah Al-Mansur kepada dia kullukum yatlubu sayyid ghairu Amr bin Ubaid. Nah, ini ditaklik oleh Az-Zahabi dalam kitabnya. Diberi catatan oleh Az-Zahabi dalam menukil pujiannya Al-Khalifah Al-Mansur. Kata Az-Zahabi, "Ightarra bi zuhdihi wa ikhlasihi wa aghfala bid'atahu." Kata Az-Zahabi, "Ightarra Khalifah Al-Mansur tertipu bizuhdihi dengan zuhudnya, Amr bin Ubaid wa ikhlasi dan keikhlasannya ibadahnya wa aghfala bid'atahu dan dia pun melupakan bid'ahnya. Ini bahaya. Ya, ini bahaya. Dan ini sekaligus ya <clears throat> sebenarnya sebagai ya peringatan sebagian orang tertipu oleh mubtadi karena lihat dia masya Allah zuhud rajin beribadah Ya. Rajin sholat, ya mulail, puasa. Masya Allah. Dari sisi itu. Akhlaknya, perangainya, sopan santunnya. Benar memang dari sisi itu dia Masya Allah. Tapi salahnya dia mubtadi' punya akidah yang sesat, punya manhat yang sesat. Nah, tidak boleh melupakan ini. Hanya gara-gara ada kebaikan dari sisi itu. Nah, nah seperti yang terjadi pada Khalifat Al-Mansur, kata Zahabi, dia tertipu karena zuhudnya, keikhlasannya, ibadahnya, dan dia pun mengabaikan bid'ahnya. Nah, ya, orang kalau terkena seperti ini, ya, rusak. Nah, sekarang kita lanjutkan. <clears throat> ya. Terkait dengan Al-Hasan Al-Basri, kedustaan yang dilakukan olehnya, yaitu Amr bin Ubaid Ya. Kata Hamad kata zahabi menukil dari Hamad bin Zaid. Kila li Ayub. Ya, kata Hamad bin Zaid ditanyakan kepada Ayub as saktiani Pada Ayub as saktiani Inna Amr bin Ubaid rawa anil Hasan. Ini tambahan ya, bukan dalam kitab. Sesungguhnya Amr bin Ubaid ditanyakan kepada Ayub as saktiani sesungguhnya Amr bin Ubaid rawa anil Hasan dia telah meriwayatkan hadis dari Al Hasan Al Basri anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala telah bersabda idza ra'aitum Muawiyah ala mimbari faqtuluh Rasulullah bersabda jika kalian melihat Muawiyah ya Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma jika kalian melihat Muawiyah di atas mimbarku bunuh dia Nah, ini ya hadis palsu dusta ya dari kedustaan Amr bin Ubaid yang diriwayatkan dari Al Hasan Al Basri ya dari Rasulullah SAW. Nah. Bahaya kan orang ini? Hah? Muawiyah radhiyallahu anhu. Nah, sahabat yang mulia. Nah, dia meriwayatkan hadis ya palsu dusta yang kejam seperti ini. Nah, Baik, kita lanjutkan kata Syekh Rabi. Wa dhahabi 'anil Uqaili dan Al-Imam dhahabi menukil dari Al-Uqaili bi isnadihi dengan sanatnya ila Sa'id bin Amir. Ya. Sampai kepada Sa'id bin Amir wa dzukira indahu Amr bin Ubaid dan disebut di sisi Sa'id bin Umair disinggung uh, eh, Sa'id bin Amr disinggung di sisinya Amr bin Ubaid. Fi syai'in tentang satu perkara. Faqala maka Sa'id bin Amir berfatwa mengatakan kadzib Perkara itu dusta. Tidak benar. Wa kana minal kadzabin al athimin dan adalah Amr bin Ubaid tergolong orang pendusta yang berdosa. Walam yakul yakdzibu wahman. Ya. Dan Sa'id bin Amir tidak mengatakan bahwa Amir bin Ubaid ya, keliru, salah nukil, bukan sengaja berdusta seperti yang dilakukan oleh al Al-Qasimi. Ya, yang membelanya dia mengatakan dia tidak sengaja berdusta itu karena salah riwayat aja salah ingat. Nah, Sa'id bin Amir di sini mengatakan minal kadzabin al-athimin, dia pendusta yang ber, berdosa. Nah, berarti sengaja. Wa kana Amr yashtumu ashab Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dan adalah Amr mencaci mencela sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sampai-sampai kita mendengar tadi hadis dusta yang palsu itu. Nah. Wa qala Zahabi. Eh. eh, kita tahu bersama akidah sunnah jamaah ter, eh, terkait dengan para sahabat ya kewajiban untuk menghormati, memuliakan, mencintai ya dan mendoakan eh, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini akidah sunnah Jamaah. Nah, tidaklah mereka disebut kecuali dengan pujian. Tidak boleh mencelanya. Ya, tidak boleh mencelanya. Tayyib. Sementara Amr bin Ubaid mencela mencaci mereka. Wa qala adz-Dhahabi, kata adz-Dhahabi, qala al-Fallas, berkata al-Fallas, sami'tu Abdullah ibn Salama al-Hadrami, aku telah mendengar Abdullah ibn Salama al-Hadrami yaqul, berkata, sami'tu Amr ibn Ubaid, aku telah mendengar Amr bin Ubaid yaqul berkata, "Lau syahida indi Aliun, wa Talha wa Zubair wa Uthman wa Ali syiraka na'lin ma ajaztu syahadatahum." Ini di antara celaan dia. Ya, kata Amr bin Ubay Sandainya bersaksi di sisiku ya, sederetan nama sahabat disebut Ali bin Abi Thalib, Talha, Zubair, Uthman bin Affan. ha? Seandainya mereka itu semua bersaksi di sisiku, Atas tali sandal, atas tali sandal, tali sandal itu nilainya apa? Murah kan tali sandal itu. Nah, seandainya mereka bersaksi ya di sisiku yang di dalam suatu pengadilan ya tentang tali sandal ajas tu syahadatum aku tidak akan membolehkan persaksian mereka. Aku tidak menilai, tidak menganggap persaksian mereka. Untuk tali sandal saja tidak dianggap, apalagi untuk masalah yang lebih besar. Ini penghinaan kepada mereka. Berarti mereka itu bukan orang-orang yang ad, yang yang adil. Ya, bukan orang-orang yang soleh yang diterima persaksiannya. Orang-orang yang ditolak persaksiannya orang apa ya, kawan? Yang ditolak persaksiannya dalam pengadilan itu orang-orang fa, orang fasik. Berarti menuduh Uthman, Ali dan yang lainnya ini sebagai orang-orang fasik yang tidak diterima persaksiannya. Nah, ini Amr bin Ubaid. Wa naqala adz bisnadi an Amr bin Ubaid. Adh-Dhahabi juga menukil dengan sanadnya dari Amr bin Ubaid annahu qala bahwa Amr bin Ubaid telah berkata, "Lau kanat tabbat yada Abi Lahab." sandainya ayat ya, tabbat yada Abi Lahab, celaka tangannya Abu Lahab. Ya. Dan telah tertulis. Kita tahu takdirnya Abu Lahab di dalam Allahul Mahfud bahwa dia akan kafir. Ya, dan seandainya ayat ini ada dalam Allahul Mahfud, fil Lauhil Mahfud, dalam Allahul Mahfud lam yakun lillahi alal ibadi hujjah maka tidak ada hujjah bagi Allah terhadap hamba-hambanya. Ya, karena dia Mu'tazili. Mu'tazili itu adalah qadari penolak tak takdir. Ya, menolak tak takdir. Kaum Qadariyah Mu'tazilah ya <clears throat> menolak ya menolak ilmu Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah telah mengetahui takdir setiap orang sebelum terjadi. Bahwa itu semua telah dicatat dalam Allahul Mahfud. Oleh karena itu dia mengatakan kalimat ini. Ya, dia maksudnya ingin menolak ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ingin menolak takdir. Nah, wa ma'a ru'yatihi hadha ta'na wa ghairahu mimma naqalahu ad-dabi fil mizan bersama dengan Al-Qasimi melihat sendiri celaan ini dari imam-imam Islam. Ya. Celaan ini dan semisalnya dan selainnya dari imam-imam Islam yang dinukil oleh Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Mizan. Al-Qasimi melihat itu semua. Tarahu kamu melihat Al-Qasimi yamdahu Amr bin Ubaid, tetap memuji Amr bin Ubaid wa ya'udduhu minal abtal dan dia menganggapnya salah satu pahlawan pemberani wa yafrahu bimadhi al-batil dan dia bergembira senang dengan memujinya dengan pujian yang batil. Hada ila janibi akidatihi ad-dallah allati madahahu biha al-Qasimi ini ya tinjauan sisi akidahnya ya sisi akidahnya Amr bin Ubaid ya <clears throat> Mu'tazil Mu'tazil Qadari ya pencela para sahabat nah yang Ternyata Al-Qasimi memuji dia. Nah, wastadalla biha ala taqwahu dan dia berdalil dengannya atas ketakwaannya. Jadi orang yang mencela sahabat mengecam sahabat. Orang yang menolak takdir. Orang yang berdusta secara sengaja. Ya. Adalah orang yang bertakwa. Itu maksud Al-Qasimi kesimpulannya. Nah. Jadi mubtadi yang sesat ini orang bertakwa. Nah, berarti orang-orang itu maksudnya imam-imam Islam itu yang telah mencela dia, ya. Mereka itu yang sah, yang salah. Nah, itu yang tidak benar, itu yang tidak beres. Menurut dia ini maksud dia, ini tujuan dia. Nah, ya, kama fi baqi kalamihi fi safhal ashir min mizanihi. Ya, dia berdalil dengan itu semua sesuatu dari si akidah atas ketakwaannya Amr bin Ubaid. Ya sebagaimana pada uh, ucapan yang tersisa pada halaman 10 dalam kitabnya uh, mizannya itu. Nah, dalam kitab mizannya. Kullu dhalika yadullu ala khuturati hadar rajuli wa manhajihi al-muhlik. Semua itu menunjukkan bahayanya orang ini ya, yakni al-Qasimi dan bahayanya manhajnya yang membinasakan. Naam. <clears throat> Dan pelengkap terkait dengan uh, <clears throat> Amr bin Ubaid kata Ibnu Mubarak, Abdullah bin Mubarak, da'a ila al-qadar fatarakuh. Nah, ini yang benar. Nah. Da'a ila al-qadar fatarakuh. Karena dia ini menunjukkan bahwa dia dai. Ya, yang tingkatannya dai, dai bid'ah. Dia adalah da'i yang mengajak orang-orang untuk menganut akidah Qadariyah, Mu'tazilah. Oleh karena itu, imam-imam Islam, ahli hadis, pakar hadis meninggalkan dia. Ya, meninggalkan dia. Tayyib. Dan mentabdi'nya. Barakallahu fikum. Jadi sekarang eh, kita selesai. Eh, naam. Tokoh yang kedua yang di dibela dan dipuji oleh Al-Qasimi adalah Amr bin Ubaid. Nah, Al-Mu'tazili dan telah kita dengar bantahannya. Kemudian eh, pada kelanjutannya tetapi waktu tidak memungkinkan ya akan dibahas oleh Syekh Rabi' ya kejahatan berikutnya kejahatan Al-Qasimi berikutnya dan bahaya manhajnya yang sesat <clears throat> yaitu membela tokoh sufi wahdatil wujud tokoh mulhid tokoh kafir ingkar agama tokoh sufi yang ekstrim tokoh wahdatil wujud yaitu Ibnu Arabi dan membela tokoh Rafidi yang sesat <clears throat> ya yaitu Nasir At-Tusi. Nah, ya, yang melalui tangannya pada masa itu ya menghancurkan uh, nah, uh, Islam dan kaum muslimin. Nah, Wallahul musta'an. dan juga akan masuk ke e, disinggung nanti tentang imam al-mulhidin ya imam al-mulhidin imamnya orang-orang kafir ingkar agama yaitu Ibnu Sina nah Ibnu Sina semuanya akan dibahas nanti pada kelanjutannya Tayyib kita cukupkan ikhwan karena waktu di sini ada pengumuman. Nah. Jadi ada berita dari Al Tufail, alhamdulillah. Nah, e, eh, kita mau satu sama. Kemudian eh, satu sama insya Allah menyanggupi mampir nanti sore ziarah ke kita kemudian mengisi muhadharah umum ba'da maghrib dan pada isya. Nah, mau diumumkan atau cukup ini? Hah? Oh, ba'dal tulisannya di sini ba'dal maghrib wal isya. Wa itu huruf atof. Ba'dal maghrib wal isya, ya kan? Nanti setelah maghrib dan isya namanya itu. Ternyata bainal maghrib wal isya. Nah. Jadi setelah maghrib sampai isya. Seperti biasa. Barakallahu fikum. Nah, tafadhal wa jazakumullah khairan.